Masyaallah muslimin rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Maka apapun yang ada pada manusia jabatan yang dia miliki, pangkat yang dia miliki, harta yang dia miliki, pengikut yang dia miliki, Apapun jenis kulit manusia Apapun bangsanya, warnanya Mereka semua adalah merugi Kata Allah subhanahu wa ta'ala Namun Berkata para ulama Ma min amin illa wadakhalahu taqsir Tidak ada segala macam bentuk perkara yang umum Kecuali datang baginya pengecualian Maka Allah Rabbul Alamin Maha mulia, pengasih dan penyayang dari sekian jumlah manusia yang hakikatnya murugi Allah subhanahu wa ta'ala kecualikan empat jenis manusia Empat jenis perkara yang ada dalam diri manusia Yang membuat dia lepas daripada kerugian Allah katakan Illa alladina amanu Kecuali orang-orang beriman Wa aminu salihat Kecuali orang-orang beriman yang mengiringkan iman dan dengan amal saleh wa tawassaw bil haqq kecuali orang-orang yang beriman yang mengiringkan iman dan dengan amal saleh kemudian mereka saling nasihat menasihatkan agar mereka semuanya menepati perkara kebenaran yaitu hak wa tawassaw bis sabr kecuali orang-orang yang beriman kemudian mengiringkan imannya dengan amal saleh, kemudian dia mengiringkan amal salehnya dengan dakwah menerangi manusia agar menepati kebenaran dan mereka terakhir adalah orang-orang yang mengiringkan dakwahnya, mengiringkan dakwahnya, amalnya dan imannya dengan kesabaran. Masyaul muslimin rahimakumullah. Alangkah besarnya surat yang mulia ini sehingga berkata Imam Syafi'i rahimallahu kalaulah saja Allah tidak turunkan dalam Al-Quranul Karim surat kecuali surat ini semata maka cukuplah dia menjadi hujah bagi manusia ma'asyiral muslimin rahimahillahu wa iyyakum ajma'in maka kerugian kemudian kerugian pasti akan senantiasa mengiringi manusia mereka adalah orang-orang yang merugi yakni kala mereka tidak dapat mengisi hari-hari mereka, kehidupan mereka dengan amal saleh dan ilmu dan dakwah dan sabar. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Dalam kehidupan dunia, semua orang paham bahwasanya harus seseorang agar dapat berjaya memiliki modal dalam usahanya. Maka wallahi, demikian juga dengan negeri akhirat. Sesungguhnya negeri akhirat tidak akan dapat diperoleh seseorang kecuali dengan modal di dunia dan modal tersebut tidak lain tidak bukan melainkan waktu yang dapat dipergunakan seseorang untuk dapat melaksanakan aktivitas taat memperhambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala ma'asyarul muslimin rahimanillah wa iyyakum ajma'in setiap orang Allah berikan waktu yang sama setiap orang sehari semalam Allah berikan baginya kesempatan yang sama 24 jam untuk beramal saleh, menimba ilmu, mengamalkannya, mendakwakannya dan bersabar padanya. Namun tidak setiap manusia mampu, tidak setiap orang sanggup untuk merajut hari-harinya dengan amal saleh, ilmu, dakwah dan sabar. Karena itulah banyak orang-orang merugi. Wa dan billah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, Ibnu Adam innama anta ayyamun kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka wahai anak Adam engkau hanyalah merupakan bilangan dan kumpulan daripada hari-hari jika sebagian daripada dirimu telah hilang jika hari telah hilang telah berlalu maka sebagian daripada dirimu telah hilang Masyarul muslimin rahimakumullah maka anak Adam kita semua anak Adam telah berlalu orang-orang sebelum kita dan mereka telah Allah kutuk ajal mereka. Allah katakan qad khalat min qablikum sunan, telah berlalu bagi orang-orang sebelum kalian sunan. Jalan bahwasanya Allah telah cukupkan umur mereka dan mereka telah menjumpai Allah Subhanahu wa taala. In khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Sebagian orang berjumpa dengan Allah membawa kebaikan dan sebagian berjumpa dengan Allah tidak membawa modal wa'iyadan billah kecuali keburukan Maka anak Adam dan kita semua adalah anak Adam dan kita ya hanyalah merupakan kumpulan daripada hari-hari yang menjadi minggu, minggu yang menjadi bulan, bulan menjadi tahun, tahun demi tahun berputar dan Allah putarkan sebagaimana sunnah kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu kami putarkan antara manusia. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Maka ketahuilah Andai kata hari ini telah lewat Tidak akan dapat kita ulangi kembali La hawla wa la quwata illa billah Al-Rabi'ah pernah menasihatkan kepada Al-Imam Sufyan ibn al-Thawri rahimahullah ta'ala Dia katakan kepada Al-Imam Sufyan al-Thawri Innama Anta ayyamun ma'dudah Wa ya Thawri Sesungguhnya kau telah merupakan bilangan hari-hari yang terbatas Wallah yang akan datang masanya Aja akan menyebut kita Selesailah segala sesuatu Tidak akan mungkin seorang beramal Iza mata bin Adam mengkata amalu Jika anak Adam telah meninggal Terputuslah semua amalannya Fa iza zahaba yauman zahaba ba'duh Jika telah hilang satu hari Maka hilanglah sebagian dari berdirimu Berkata Al-Imam Al-Rabi'ah Wa yushiku Iza zahaba al-ba'duh An yadhaba al-kul akan datang masanya ketika hilang sebagian daripada dirimu akan hilang seluruhnya yakni kematian la haula wala quwata illa billah fa inna lillah wa inna ilaihi raji'un berkata imam yakni ghabiah rahimahullah taala wa anta ta'lam padahal engkau mengerti dan kita semua mengerti bilangan umur kita ada batasnya ikhwan Semua kita paham suatu hari Allah akan tutup usia kita. Berkata Al-Imam Al-Rabi'ah Rabi'atul Rai rahimahullahu taala, "Fa'mal" maka wa anta ta'lam fa'mal. Dan engkau mengetahui perkara ini rahasia ini, maka beramallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka beramallah. Itu pula yang kita katakan, beramallah sebelum datang kematian menjemput kita berkata Imam Syafi'i rahimahullah sahib tu sufiyah falam astafid minhum siwa harfaini ahaduhuma qawluhum al-waqtu sayfun fa in lam taqta'hu qata'ak berkata Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullahu taala aku pernah bergaul dengan orang-orang sufi tidaklah pernah kudapati daripada mereka kebaikan kecuali dua hal ada dua hal yang ku ambil daripada mereka yakni perkataan mereka al-waqtu sayfun waktu bagaikan pedang al-waqtu sayfun fa in lam taqta'u qata'a waktu laksana pedang Jika kau tidak gunakan dia untuk memotong, dia akan menyembelihmu. Wahiyadan billah. Wah ikhwani ma'asyul muslimin rahimakumullah. Demikian perumpamaan waktu. Waktu kita ini bagikan pedang yang tidak pandai memainkan pedang, pedang akan melukainya. Barang siapa yang tidak baik menggunakan pisau, pisau akan melukainya. Demikian juga dengan waktu. Yang tidak mampu mempergunakan waktu dalam segala macam bentuk, kebaikan, perbuatan taat, menimba ilmu, dakwah, sabar, dan seterusnya, niscaya dia akan gunakan waktunya dalam segala macam bentuk keburukan dan disitulah kebinasaannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dua perkara yang kuambil daripada orang-orang sufi berupa kebaikan. Yang pertama ucapan mereka, al-waqtu kasayfi fa illam taqta'u qata'ak. Waktu laksana pedang, jika tidak kau potong dia, kau gunakan untuk memotong, dia akan menyembelihmu. Dia akan memotong-motong tubuhmu, mencincang-cincang tubuhmu. Demikian juga dengan manusia. Yang tidak pandai dan bijak menggunakan waktunya. Yang sibuk dengan perkara dunianya. Dia lupakan bagian akhiratnya. Maka akan datang masanya. Penyesalan yang tidak ada penyesalan setelahnya. Allah ingatkan kita ma'asyal muslimin. Rahimakumullah. Pada suatu hari di mana setiap orang menyesal Ketika setiap jiwa mengatakan ya hasrata ala ma farrattu fi janbillah. Setiap jiwa mengatakan ya hasrata. Alangkah menyedihkan ala ma farrattu fi janbillah. Hari-hariku yang berlalu aku sia-siakan untuk berbuat taat menyembah Allah Subhanahu wa taala. An taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi janbillah. Ketika jiwa mengatakan pada hari tersebut wala tahina manas. Pada hari tersebut wala tahina nadam. Pada hari tersebut tidak ada lagi gunanya penyesalan, tidak ada tempat untuk berlari. Wa billah, itulah kegagalan, sebenar-benar kegagalan. La haula wala quwata illa billah. Adapun yang kedua kata Imam Syafi'i rahimahullah, perkataan orang-orang sufi yang aku ambil, wa nafsuka in ashghaltaha bil haqqi Wa illa asghalatka bil batil. Yang kedua, kata Imam Syafi'i rahimahullah, dan jiwamu jika kau tidak sibukkan dia dengan berbagai macam bentuk perkara-perkara kebaikan, mencari kebenaran, mengamalkannya, mendakwakannya dan sabar padanya. Jika tahu tidak kau gunakan dirimu untuk perkara-perkara demikian, asghalatka bil batil. Dia akan sibukkan dirimu dengan kebatilan. Lisan kita ini ikhwan, jika tidak kita gunakan untuk zikrullah, menyampaikan ilmu, amar ma'ruf, nahi mungkar demi Allah Rabbil Ka'bah, dia akan digunakan untuk ghibah, namimah dan sejenisnya. Untuk menggunjing, menzalimi saudara, menghibah, mengadu domba dan seterusnya. Demikian juga hati kita, kalbu, jika tidak diisi dengan ma'rifatullah, tauhidullah, at-tawakkulu alaih, wal inabatu ilaihi, wat taubatu ilaihi, Allah yang akan dipenuhi berbagai macam ragam bentuk penyakit-penyakit hati berupa kesyirikan, ujub, bangga, takabur dan semisalnya riya. La haula wala quwata illa billah. Maka berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala, "Wa nafsuka in asghaltaha bil haqqi wa illa asghalatka bil batil." Dirimu jika tidak kau gunakan untuk mencari kebenaran mengamalkannya, berbuat taat, mendakwakannya dan bersabar padanya, yakinlah engkau akan pergunakan dirimu untuk berbuat kejelekan wa iyadzan billah. Masyaallah muslimin rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Rasulullah Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah taala daripada Ibnu Abbas, "Ni'matan maghbunun fihi ma katsiran minan nas." Ada dua nikmat yang kebanyakan orang lalai terhadap nikmat tersebut. Yang pertama adalah as sihah yang kedua adalah al-faragh, nikmat kesehatan. Banyak orang-orang sehat yang lalai dengan kesehatannya. Dia gunakan kesehatannya untuk mengejar syahwatnya. Mengejar cita-cita dunianya. Pagi, sore, siang, malam dia gunakan kesehatannya untuk perkara-perkara dunianya dengan melupakan akhiratnya. Untuk melampiaskan syahwatnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga datang masanya dia sakit barulah tiba penyesalan tapi tidak berguna penyesalan yang kedua adalah al-faragh nikmat waktu kosong banyak orang ketika Allah berikan baginya kesempatan hari libur contohnya waktu-waktu yang kosong dia gunakan untuk beraktivitas maksiat memperhambakan dirinya kepada syahwatnya hawa nafsunya wa iyadzan billah inna lillah wa inna ilaihi raji'un padahal pada hari kiamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan la tazulu qadamu 'abdin tidaklah bergerak kaki seorang hamba pada hari kiamat yaumul qiyamati min indi rabbih tidaklah dia bergerak daripada Tuhannya Allah tabaraka taala hatta yus'ala an khamsin kecuali Allah akan tanyakan kepadanya lima hal an umrihi fi ma'afna umurnya untuk apa dia gunakan berapa banyak orang-orang yang menyia-nyiakan umurnya melupakan bagian daripada akhiratnya sibuk dengan dunianya pagi kerja pulang malam kadang pulang tengah malam kadang pulang pagi bagian daripada ilmu dia tinggalkan bagian daripada jemaah dia tinggalkan bagian daripada ibadah-ibadah lainnya dia tinggalkan Wallahi harinya berganti demi hari. Tapi tidak menambah ilmunya. Tidak menambah amalnya. Tidak menambah imannya. Wallahi dia adalah orang-orang yang merugi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang kedua kata Rasulullah SAW. Wa an syababi fi ablah. Tentang masa mudanya. Waktu yang orang dapat bekerja dengan giat. Energik ketika muda. Dia sia-siakan. Bergelimang syahwat bersenang-senang, berhura-hura dan dia lupakan bagian daripada akhiratnya. Masa muda Allah akan tanyakan untuk apa digunakan oleh seseorang. Apakah dia gunakan untuk mencari ilmu, menimba ilmu, mendatangi kajian, mengumpulkan ilmu, mengeluarkan hartanya, semuanya untuk ilmu. Kemudian untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, menafkahi keluarganya atau dia gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa maluhu min aina tasabah. Yang ketiga Allah akan tanyakan tentang harta, dari mana dia ambil hartanya. Andai kata min halalin fa ni'mah. Andai kata di sumber-sumber yang halal, itulah kenikmatan. Andai kata min haramin fa niqmah. Andai kata dari pada perkara-perkara yang haram dia dapatkan hartanya, maka itulah bencana. Wa iyadzan billah. Kemudian yang keempat, wa fi anfaqah tentang hartanya kemana dia buatkan. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Allah akan tanyakan kemana harta kita buatkan. Apakah kita sibukkan diri kita menafkahkan harta kita untuk perkara-perkara yang batil atau perkara-perkara yang sia-sia. Pagi, sore, siang, malam kita sibuk gonta-ganti handphone yang mahal-mahal tanpa ada manfaat untuk akhirat kita, gonta-ganti mobil tanpa ada manfaat untuk negeri akhirat kita dan seterusnya. La haula wala quwata illa billah. Yang kelima, Allah akan tanyakan, "Wa madza 'amila Wamada amila fi ma'alim apa yang dia perbuat terhadap ilmu yang telah dia tuntut ma'asyal muslimin dan ini yang kelima bagi sore siang dan malam kita berusaha mengumpulkan ilmu dan ilmu Allah akan tanyakan untuk apa ilmu yang kita kumpulkan apakah untuk sekedar penghias bibir apakah sekedar untuk mencari popularitas wa billah demi Allah ilmu adalah saran untuk amal Berkata Imam Ali rahimahullah radhiyallahu taala anhu, "Tahafatul ilmu amal wa tahal." Ilmu akan memanggil-manggil amal. Andai kata seorang tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmu akan pergi meninggalkannya. Aqulu ma tasma'un wa sallallahu wa sallam wa baraka Muhammadin wa an alhamdulillahirabbil alamin. وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده معاشر المسلمين رحمكم الله أما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا inna sil'atallahi al-jannah rawahu tirmidhi wa sahahu al-albani rahimahullah ta'ala berkata Rasulullah SAW man khafa adlaj bagi siapa saja orang-orang yang dia khawatir di jalan dia akan berusaha cepat bergegas dan barang siapa yang bergegas jalan akan sampai tujuan di rumahnya berkata Rasulullah memberikan perumpamaan kepada kita barang siapa yang khawatir di jalan maka akan dia segera agar sampai ke rumahnya yang aman dan damai. Barang siapa yang bersegera berjalan, dia akan sampai ke rumahnya. Perumpamaan ikhwan rahimakumullah, barang siapa yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala, takut dengan nerakanya, dia akan bersegera beraktivitas taat, memperhambakan dirinya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang takut dengan neraka Allah Subhanahu wa taala, dia akan segera melakukan segala macam upaya yang menjauhkan dirinya dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beramal, dia akan sampai tujuannya. Barang siapa yang hiasi hidupnya dengan amal saleh, dia akan sampai kepada tujuannya sebagaimana seorang yang bergegas karena takut di jalan akan sampai ke rumahnya. Dan berkata Rasulullah SAW menawarkan kepada kita harga yang begitu besar yang tidak ada bandingannya ikhwan rahimakumullah dengan harga apapun di dunia Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala, inna sil'atallahi ghaliyah." Ketahuilah sesungguhnya silatallah barang dagangan yang Allah tawarkan kepada kalian adalah mahal. Ala inna silatallahi ghaliyah. Alangkah mahalnya barang tersebut. Ikhwan rahimakumullah. Yang mana seorang tidak akan mendapatnya kecuali dengan susah payah. Karena kaidah dibangun, barang siapa yang berusaha payah akan merasakan kenikmatan di akhirnya. Barang siapa yang tidak pernah berpayah-payah akan merasakan azab di akhirnya. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Fansab fa inna ladzizal 'aishi fin nasabi." Berpayah-payahlah. Sesungguhnya kelezatan hidup ada ketika seorang berpayah-payah. Yang berpayah-payah, memperpayah-payah dirinya, dia taklukan dirinya, hawa nafsunya, untuk kenikmatan surga, Allah akan berikan baginya kenikmatan surga kelak. Barang siapa yang tidak mau berpayah-payah, berleha-leha, bersantai-santai, tidak beramal saleh, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man batta'a bihi amaluh, lam yusri' bihi nasabuh." Barang siapa yang berleha-leha santai, tidak beramal, maka nasabnya tidak akan pernah dapat mengejar keterluputannya nasabnya, keturunannya, walaupun dia keturunan Nabi, jika tidak beramal saleh, tiada gunanya keturunan Nabi. Maka wallahi ikhwan rahimakumullah, yang berguna bagi seorang adalah bukan nasabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La karamah, enggak ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada hubungan nasab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang berguna baginya adalah amal saleh yang dia perbuat. Berkata Rasulullah SAW adalah barang dagangan tersebut. Dialah surga Berkata Rasulullah, "Ala inna sil'atallah al-jannah." Ketahuilah sesungguhnya barang tersebut adalah surga. Dunia seisinya, wallahi wallah, tidak akan lebih dia bata Allah Subhanahu wa taala melainkan lebih hina daripada satu kepak sayap nyamuk. Itulah dunia seisinya. Makanya tanda kesuksesan seseorang adalah ketika Allah selamatkan dia daripada neraka jahanam, Allah masukkan ke dalam surga. Berkata Allah Subhanahu wa taala, dalam kitabnya yang mulia, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan, jauhkan dari neraka, masukkan ke dalam surga, maka dia telah beruntung. Maka orang yang beruntung standarnya bukan yang sukses di dunianya, wallah, memiliki harta yang banyak, jabatan yang tinggi, karena itu Allah berikan kepada musuh-musuhnya. Allah berikan kepada Fir'aun kekuasaan. Allah berikan kepada Qarun kekayaan. Allah berikan kepada Haman jabatan menteri dan seterusnya. Tidak berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka demi Allah, barangan tersebut dialah surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang kita semua Allah perintahkan bergegas ke sana. Allah katakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian wa jannatin arduha samawat wal ard dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Ya Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka setiap orang dan setiap kita hendaklah berupaya menghidupkan sisa daripada umur kita ini dengan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menimba ilmu, mendakwakannya, bersabar padanya, mengerjakan ilmu yang telah kita pelajari dan itulah orang-orang yang beruntung dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita yang hadir dalam majlis yang mulia ini ke dalam golongan orang-orang yang beruntung استجب يا ربنا يا رب العالمين وصلوا على نبيكم فإن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حمير المجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أغننا بحلالك عن حرمك وفضلك عمن سواك اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب له يا رب العالمين اللهم أصلح بلادنا وسائر بلدان المسلمين اللهم أصلح أئمتنا وسائر أئمة المسلمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين أقيموا الصلاة الله أكبر الله